Iya, nek asone dokter ya. Untung ya. Tanggal Ning, isip mo kung beratnya harus merah Thank you. 你え、どうし Ya karena ewok manis sing aku Propan Thank you. Baiklah, kalau ada tanah indah, Sampai ke gulung. Itu buat tuh ya. Ada yang <laughs>